Yang baru sepatutnya seorang penghafal Al-Quran itu memberikan perhatian lebih banyak untuk perhatian lebih untuk membaca Al-Quran di waktu malam. Terlebih lagi pada saat mengerjakan sholat malam. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menghabiskan waktu malam untuk membaca kitab Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahli kitabi ummatun qa'imatun yatun lai ana al-laili wa hum yasjudun." Dan di antara ahli kitab ada sekelompok orang yang mereka tegak berdiri membaca ayat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala anak laili di waktu malam wahum yasjudun sedangkan mereka bersujud. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf dan mereka memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan mereka adalah orang-orang yang melarang berbagai kemungkaran, wa fil khairat dan orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan wa ulaika minas solehin dan mereka lah mereka itulah orang-orang yang termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Eh, makna qaimatun dalam ayat ini eh, mustaqimatun sabitatun alal haq istiqomah dan tegak di atas kebenaran. Maka ada sekelompok orang yang tegar di atas kebenaran. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Wahum yasjudun dan mereka bersujud yaitu mereka sholat di waktu malam. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji. Demikian juga eh, terdapat dalam sahihain Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, nikmat rajulu Abdullahi." Sebenarnya sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Laukana Yusali minal laili. Seandainya dia rajin sholat malam. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Abdullah bin Umar maka mendengar uh, maka hal ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan oleh Habsah kepada Abdullah bin Umar dan sejak mendengar hadis ini maka sahabat Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam bahkan tidaklah menyisakan waktu malam ya, kecuali sedikit saja maka mayoritas waktu malamnya beliau habiskan untuk beribadah dalam hadis yang lain sahih yang ada dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Abdullah, la takun misla fulan. Wa Abdullah, janganlah engkau seperti si A itu. Karena yakumul kumulailah thumma tarokahu. Dia dulu rajin salat malam, kemudian sekarang sudah tidak lagi rajin sholat malam. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang punya kebiasaan sholat malam, memiliki kebiasaan kebiasaan atau melakukan amal soleh, kemudian meninggalkannya. Kemudian hadis ini mungkin bisa kita uh, ambil faedah di antaranya eh, di sini menunjukkan masroknya disyariatkannya tahdir niatkan orang untuk tidak ikut-ikutan seperti perbuatan A dan B atau kelompok A dan kelompok B yang memiliki e, penyimpangan. Dan di sini dalil yang memberikan bolehnya menyebutkan nama e, nama person dalam tahdir jika memang diperlukan. Jika tidak diperlukan maka pada asalnya tahdir itu tanpa menyebut nama, mengingatkan bahaya itu adalah yang pokok adalah bahaya perbuatan dan bahaya pemikiran dan bahaya pemahaman bukan menyebut dan membahas nama oleh karena itu maka sahabat ketika menyampaikan hadis ini tidak menyebutkan siapakah fulan yang Nabi maksudkan karena dirinya tidak ada hajat nah, disebutkannya fulan di sini Fulan di sini maksudnya adalah orang tertentu yang Nabi sebutkan namanya. Akan tapi ketika para sahabat meriatkan hadis ini, mereka tidak menyebutkan fulan itu siapa. Karena dunia tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan nama tersebut. Tidak ada hajat bagi orang setelah sahabat untuk mengetahui siapakah fulan yang Nabi maksudkan. Maka sahabat meriatkan di sini tanpa menyebutkan sepaksi si fulan si A tersebut namun cuma sekedar mengatakan fulan. Maka penyebutan nama dalam tahdir, dalam peringatan akan satu perbuatan yang buruk atau pemahaman yang buruk itu dilakukan jika memang diperlukan. Jika tidak dirasa tidak perlu, maka pada asalnya tidak menyebut nama. Kemudian hadis sebelumnya uh, hadis Bukhari dan Muslim di atas uh, hadis Abdullah bin Umar menunjukkan bahasanya <clears throat> salat malam adalah satu salat yang sangat, sangat penting Nah, karena Nabi saw menjadikan salat malam sebagai di antara faktor penentu eh, agar seorang itu eh, Nabi puji dan dikatakan sebagai sebaik-baik orang. Kemudian diriwayatkan oleh Tabrani dan yang lainnya dari Sahal bin Sa'ad radhiallahu anhu dari Rasulullah saw. Rasul mengatakan saraful mu'minu saraful mu'mini Kemuliaan seorang mukmin adalah dalam mengerjakan salat malam. Jika seorang mukmin itu gemar mengerjakan salat malam, maka itu akan meningkatkan derajatnya dan menjadikannya sebagai seorang yang mulia. Jadi sini diatkan oleh Al Hakim dan Tabrani dalam Mu'jam Awsat, Abu Nuaim dan yang lainnya. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Maudu'at, eh, dinilai oleh Ibnu Jauzi termasuk hadis maudhu'. Demikian juga dinilai oleh as sebagai hadis maudhu' sehingga di, beliau masukkan di kitab Al-Maudu'at. Demikian juga dimasukkan oleh Syaukani dalam Fawaid Majmu'ah yaitu bukunya Syaukani yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu' juga. Maka ada tiga ulama hadis ya, Ibnu Jauzi, Sagani dan Syaukani yang mengkategorikan hadis ini sebagai hadis palsu. Namun sebagian ulama menguatkan hadis ini semacam Abdul Abdul, eh, Abdul Qadir Al Arnaud di takiknya untuk Debian dia mengatakan Hadis ini adalah potongan dari sebuah hadis panjang diatkan oleh Tabrani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan derajatnya kata Abdul Qadir Arnaud bahwa hadis sunnah hasanun. Ya, di sini hadis yang hasan, demikian juga hadis ini dikuatkan oleh Al-Albani. Lekatnya di sini, Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu ais masyita Fa'inna innaka Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesukamu, hiduplah sepuasmu dan semaumu, namun apapun yang, namun ingat engkau pasti mati. Setelah mati engkau akan mempertanggungjawabkan amal. Itu, ya. Sadari hal itu dan hiduplah sesukamu. <clears throat> Maka kalau orang itu sadar dan sampai dia mati, ya hidup sesukamu ya, tidak akan dia gunakan untuk uh, bermaksiat. Wa'afib man Fa'inaka fariku, Cintailah siapa saja yang kau ingin kau cintai. Dan ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Karena kematian atau yang lainnya. Wa'mal masyita fa'inaka majziyun bihi. Beramalah sesukamu pasti engkau akan mendapatkan balasan di akhirat. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Itulah bahasanya kemuliaan seorang mukmin ada dengan melaksanakan salat malam. Seorang mukmin akan semakin tinggi derajatnya dan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah ketika dia adalah orang yang gemar mengerjakan salat malam. Wa izzuhu istirna'uhu anin nasi. Dan kemuliaan seorang mukmin, seorang akan dinilai oleh orang yang mulia, orang yang terhormat ketika dia tidak membutuhkan orang lain, tidak ngemis-ngemis dan berharap pertolongan dan bantuan orang namun bisa mandiri ya, mencukupi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri. Dengan kata lain memerintahkan untuk mengajarkan untuk bekerja sehingga bisa hidup mandiri tidak bergantung eh, dengan bantuan dan uluran tangan orang lain kata Abdul Qadir Arnaud di sini hadisun hasan. Wal ahadis wal athar fi hadza katsiratun dan hadis-hadis eh, riwayat dalam masalah ini masalah salat malam sangat banyak sekali. Waqad an Abil Ahwas al-Jashami terdapat uh, riwayat kisah dari Abul Ahwas al-Jashami dia mengatakan malam mendatangi rumahnya turukon turuk itu taroko itu datang di waktu malam ayatihi lailan yaitu fayasma'u maka dia mendengar li ahlihi dawiyan suara yang tidak jelas dari keluarganya uh, untuk baca Abu Ahwasti bidomil jim jasami uh, eh, jimnya di doma jimnya di fatkah jushami. yang mendengar dawian kadawin nahli Dawian maknanya di akhir kitab Nawawi mengatakan sautun la yufham. Suara yang tidak bisa dipahami. Seperti, seperti mana suara lebah yang muter-muter berbunyi. Kal maka orang tersebut berkata atau batin fama balu haula manuna maka naulaika yakhafuna. Kenapa mereka-mereka itu merasa aman di dalam mereka mereka itu termasuk orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beliau menceritakan boleh jadi yang dimaksud arajul di sini adalah diri beliau sendiri. Dia mendatangi rumahnya dan dia dengar uh, dia datangi salah satu anggota keluarganya di waktu malam uh, kemudian dia dengar mereka bersuara yang tidak jelas ulang apa maksudnya mungkin tidur dan apa, ngorok atau mungkin mereka ngobrol dan kedengaran tidak jelas lalu kemudian beliau berkomentar nah ini adalah orang-orang yang merasa aman bukan orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini sikap bukan sikap orang-orang yang merasa takut pada Allah namun ini adalah orang yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala malam-malam begini Cuma dihabiskan untuk tidur atau dihabiskan untuk ngobrol, tidak dihabiskan untuk beribadah. Kemudian seorang seorang tabiin Ibrahim An-Nakhai mengatakan, karena yukol dulu dikatakan ada sebuah ada seorang yang memberikan nasihat, ikhwa minal laili walau hal basyatin. Adalah engkau membaca baca Quran di waktu malam meskipun cuma sebentar, meskipun cuma Eh, selama memerah seekor kambing, memerah susu kambing. hal basyatin meskipun satu perahan dalam jangka waktu satu perahan eh, memerah seekor kambing. Itu tidak lama. Kemudian dari Yazid bifatira rokasi ana nimtu thumma staiqattu thumma nimtu fala namat ainaya Yazid mengatakan jika aku tidur kemudian aku bangun setelah itu aku uh, ingin tidur maka dua mataku tidak mau tidur katakan jika sudah tidur di waktu malam kemudian terbangun maka tidak bisa uh, tidak bisa tidur lagi dan Arawi mengatakan hanyalah katakan bahasanya yang lebih baik, yang lebih rajih, eh, yang lebih ditekankan dalam salat malam dan membaca Al-Quran di dalam salat malam karena salat malam dan baca Quran di waktu malam itu lebih mengumpulkan hati dan eh, dan lebih jauh dari berbagai gangguan yang menyibukkan dan melalaikan dan melakukan e, berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Demikian juga membaca Quran di waktu malam dan sholat di waktu malam itu lebih menjaga diri dari ria dan hal-hal yang lain yang menghapus amal. Di samping terdapat dalil dari syariat e, yang menunjukkan yang memerintahkan untuk mewujudkan kebaikan di waktu malam oleh karena itu Isra Mi'raj yang alam oleh Rasulullah saw itu Allah pilih di waktu malam. Demikian juga dalil dari hadis Nabi saw alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbukum kulalayatin ila sama dunia. Sesungguhnya Rabb kalian turun setiap malam ke langit dunia ketika telah berlalu separuh malam. dilihat yang lain dijelaskan yaitu ketika tepatnya ketika telah tiba sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min da'in fa ustajibalahu?" Adakah orang yang mau berdoa kemudian doanya dikabulkan? Al hadis diatkan oleh Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah dan hadisnya adalah hadis mutawatir. Hadis nuzul, hadis yang menceritakan turunnya Allah, Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu adalah hadis mutawatir. Di takiknya Syekh Abdul Qadir Arnaud yang mengatakan dan Syekhul Islam Temia e, telah mengkhususkan pembahasan hadis ini dalam sebuah buku khusus yang beliau beri judul Sarah Hadisun Nuzul. Dan buku ini ada buku yang tercetak e, beberapa kali atau berulang kali. Maka penjelasan detail tentang tentang hadis ini itu dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau punya risalah khusus, beliau punya buku khusus yang membahas kandungan dan makna e, dari hadis yang menceritakan turun Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Maka An Nawawi e, mengatakan kenapa beliau mengatakan memberi judul fasal nya rutin untuk membaca Al-Quran di waktu malam, terutama dalam dalam sholat malam maka beliau mengatakan e, alasan e, aku katakan demikian adalah alasan logika dan alasan nakli alasan akli dan alasan nakli alasan akal karena di waktu malam sepi orang pada tidur maka hati lebih konsentrasi kemudian tidak ada berbagai kesibukan tidak ada yang melalaikan dan tidak ada berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan uh, harian. Demikian juga ini lebih menjaga karena orang pada tidak tahu ada tidur, maka ini lebih menjaga diri dari ria. Kemudian alasan yang kedua adalah alasan syar'i. Terdapat banyak dalil dari syariat yang menunjukkan anjuran atau perintah untuk melakukan kebaikan di waktu malam. Dan itu mungkin di antara rahasia kenapa Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam hari. Karena menunjukkan istimewanya waktu malam untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan seperti malam yang terakhir. Kemudian fis dalam hadis yang sahih diatkan oleh Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan filaili saatun yustaja fiha du'a'u kula lailatin. Di dalam uh, dalam malam itu terdapat sesaat yang siapa yang berdoa di sesaat ini maka akan dikabulkan dan ini terjadi setiap malam. Hadis ini diatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir. Beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, teks utuhnya ada di takiknya Abu Ainain. Inna filaili sa'atan la yuafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amr dunya wal akhirati ila a'tahu iyahu wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya di waktu malam ada sesaat yang tidak ada seorang muslim e, berdoa kepada Allah meminta kebaikan perkara dunia dan akhirat yang bertepatan pada waktu itu kecuali pasti Allah beri dan ini terjadi setiap malam. Maka di setiap malam itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa dan dijelaskan dalam hadis nuzul setiap e, waktu tersebut adalah sepertiga malam terakhir. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya berdoa urusan dunia boleh. Ya. Berdoa tidak harus urusan akhirat dan urusan agama. Nabi saw mengatakan jika ada seorang muslim yang berdoa meminta kebaikan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Ya. Maka ada sebagian orang yang mencela eh, berdoa ke urusan dunia. Ya, berdoa itu cuma ya selayaknya doa doa, doa itu adalah cuma minta surga, selamat dari neraka dan seterusnya yang berkaitan dengan akhirat. Ini adalah anggapannya tidak benar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan e, eh, bahasanya doa minta kebaikan untuk perkara agama ataupun perkara dunia Allah kabulkan di waktu malam tersebut. Maka ini mengisyaratkan bolehnya berdoa dalam urusan dunia. Kemudian diriatkan oleh penulis kitab Bahjatul Asrar dengan sanatnya dari Salman Al-Anmati. Beliau mengatakan, aku melihat Ali bin Abi Thalib di dalam tidur alias mimpi. Aku melihat, aku bermimpi bertemu Ali bin Abi Thalib dan dia mengucapkan sebuah syair. Laulal ladina lahum mirdun yakumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna la duk uh, la duk dikatil ardukum min tahtikum sahara annakum kaum musu'in matuti'una Ali bin Abi Thalib uh, di sini dalam mimpi ini Ali bin Abi Thalib bersair seandainya bukan karena orang-orang yang lahum wirdun yakumuna punya amal rutin punya wirid wirid apa? amal rutin Siapa yang uh, mempunyai amal rutin ya Kumuna, yaitu mereka sholat di waktu malam. Wa akharuna dan bukan seandainya bukan karena orang-orang lain lahum sardun ya sumuna yang mereka itu lahum sardun uh, eh, terus menerus ya sumuna berpuasa tentu bumi kalian akan diguncangkan dari bawah sahara di waktu sahar waktu menjelang subuh di anakum kaum musuh karena kalian adalah orang-orang jelek, orang ya. orang-orang yang buruk. Matutiun dan kalian bukanlah manusia-manusia yang taat, tidak layak hidup di dunia. Maka disini dikatakan seandainya bukan karena adanya orang-orang yang rajin beribadah di waktu siang dengan berpuasa dan di waktu malam dengan sholat malam, ini saya layaklah bumi ini untuk untuk dihancurkan, eh, untuk diguncang dan semua manusia ditenggelamkan ke dalam bumi karena mereka-mereka adalah manusia-manusia yang tercela, manusia-manusia yang buruk yang tidak layak menghirup nafas di atas muka bumi. Wakna kemudian ketahuilah bahasanya keutamaan keutamaan sholat di waktu malam dan baca Al-Quran e, dalam sholat malam itu akan terwujud baik ayat yang dibaca sedikit ataupun banyak. Akan tapi semakin banyak ayat yang dibaca dalam sholat malam maka itu makin afdal kecuali jika terlalu banyak maka makin banyak makin abdul kecuali jika terlalu banyak terlalu banyak malah tercela kecuali ayat taib alaila kecuali terlalu banyak sehingga sholat itu mencakup satu malam artinya apa ya, satu malam penuh fa'innahu yukrah ad-dawamu alaihi karena hukumnya kata An-Nawawi makro hukumnya sholat malam satu malam penuh Demikian juga terlalu banyak membaca membaca Al-Quran dalam sholat malam itu bisa tercela illa ayadur binafsi ketika itu memberikan madorot untuk diri dan badannya. Maka keutamaan sholat malam dan membaca Quran di dalam sholat ini didapatkan baik orang itu cuma sebentar sholatnya dan sedikit yang dibaca ataupun banyak. Akan tadi kata Nawawi, semakin banyak yang dibaca Eh, ayat yang dibaca dalam salat malam itu semakin afdal kecuali dalam dua kondisi malah nggak jadi afdal malah nggak jadi lebih afdal pertama jika yastaib al-lail jika salatnya itu masih sepanjang malam karena para ulama mengatakan eh, atau anawi mengatakan makro hukumnya terus menerus salat sepanjang malam dari dia semalaman semalam suntuk tidak tidur untuk sholat itu hukumnya terus menerus dalam hal ini hukumnya makruh. Para ulama mendasari hal ini di, uh, dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat sepanjang malam. Dan Nabi adalah manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tapi tidak pernah sholat sepanjang malam sebagaimana kata Aisyah. Maka dari ini maka An Nawi Demikian juga para ulama yang lain mengatakan makruh hukumnya. Kalau Anawi mengatakan sunus. Jadi kalau cuma kadang-kadang e, sesekali orang itu semalam suntuk melek sampai subuh melek untuk sholat baca Quran e, nah, maka tidak mengapa kalau Nawawi ya karena yang beliau katakan makruh apa adawam ya. demikian pula Eh, sholat malam yang panjang itu uh, hukumnya bisa tidak afdol ketika apa? Ya dulu binafsihi membahayakan dirinya, membahayakan badannya, membahayakan kesehatannya, ya. atau membahayakan kerjaannya, dia punya kewajiban di pagi hari, punya aktivitas, malah airnya kemudian ngantuk sehingga nggak beraktivitas, nggak tidur, ah, malah ini uh, merusak aktivitasnya pagi hari, ini malah jadi tidak afdol. Ya. Akhirnya anak istrinya terlantar karena dia ngejar tahajud sepanjang malam. Tentu ini satu hal yang tidak benar. Maka kalian karena yang benar adalah eh, wa'atikul ladzi hak haqqahu sebagaimana sabda Nabi saw alaihi wasallam atau perkataan Salman yang dibenarkan oleh Nabi saw alaihi wasallam berikanlah kepada masing-masing yang punya hak haknya masing-masing hanya karena uh, eh, sholatnya sepanjang malam atau sholatnya terlalu lama dan fisiknya nggak kuat, akhirnya badan sakit. Nah ini berarti tidak memberikan hak badan, tidak memberikan hak mata, boleh jadi kemudian pekerjaannya terlantar, nah, ini akhirnya istrinya tidak, keluarganya tidak tercukupi nafkahnya, maka ini bukan, tidak memberikan hak keluarga dan seterusnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahasanya keutamaan ini didapatkan meskipun yang dibaca adalah sedikit, Nah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa berdiri berdasarkan penjelasan An-Nawawi maka makna hadis barang siapa yang berdiri di waktu malam. Artinya barang siapa salat malam. Barang siapa yang berdiri di waktu malam dengan membaca 10 ayat saja lam yaktab minal ghafilin, maka dia tidak tercatat tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Waman koma dan siapa yang berdiri yaitu di waktu malam membaca 100 ayat kutiba minal qanitin maka dia tercatat sebagai orang-orang yang qanit. Ya, orang yang uh, muti, orang yang taat. Waman koma bi alfi ayatin. Siapa yang berdiri di waktu malam membaca seribu ayat. Seribu ayat kutiba minal mukantirin maka dia tercatat ya, e, minal mukantirin mukantirin e, maknanya sebagaimana kata Ibnu Rajab di Lataif Ma'arif ayub tablahu kintorun minal ajr tercatat untuknya pahala sebanyak satu kintor kintor itu adalah paling banyak sekali kintor itu adalah harta yang sangat banyak sekali Ya, maksudnya pahala yang sangat banyak tak uh, tidak dipatok berapa, pokoknya banyak sekali. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. sini nah, sini diatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Mazah, Ibnu Hibban dan yang lain. Dari Abdullah bin Amr kata Abu Ainain bin Hasanain dengan sanad yang hasan. Dan nah, di sini juga memiliki penguat dari namun dari sahabat Ibnu Umar diriatkan oleh Al-Hakim namun kata dah sanadnya sangat lemah di sana dengan teks, barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu malam sebanyak 100 ayat, tidak tercatat di antara orang-orang yang lalai, dan barang siapa yang sholat di waktu malam dengan membaca 200 ayat, maka tercatat di antara orang-orang yang taat dan orang-orang yang ikhlas. Demikian juga uh, ada ada sini diatkan oleh Al Hakim dan kata Hakim sahih menurut syarat Muslim dan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dari Abu Hurairah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala haula'i salawat siapa yang rutin melaksanakan salat yang fardu lam yakab minal ghafilin maka tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai dan barang siapa yang baca Al-Qur'an di waktu malam sebanyak 100 ayat maka tercatat di antara orang-orang yang taat kata Al-Hakim sahih hadisnya sahih menurut syarat Bukhari Muslim ringkasnya kesimpulannya anal hadis sabitun bituruk hadis ini adalah hadis yang kuat kata Abu Ainain dengan beberapa jalan yang beliau bawakan. Di, dan As-Salafi mengkisahkan dari Ibnu Abbas kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Man shala bilaili rakaatain faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Barang siapa yang salat di waktu malam meski cuma dua rakaat maka dia telah menghabiskan waktu malam dalam keadaan bersujud dan berdiri ya Allah puji dalam dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya Allah memuji dalam ayat Al-Qur'an eh, orang-orang yang ya yabituna li rabbihim sujjata wa Orang-orang yang berada di waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri. Nah, kapankah seorang itu termasuk dalam ayat yang eh, ayat pujian yang Allah katakan Allah puji orang-orang yang menghabiskan waktu malam sujud dan berdiri dalam keadaan sujud dan berdiri kata Ibn Abbas cukup dengan dua rakaat di waktu malam maka perkataan Ibn Abbas ini menunjukkan bahasanya boleh sholat malam itu cuma genap saja tanpa witir tidak harus witir tidak harus witir boleh jadi cuma genap tanpa witir maka cuma kemudian orang itu bangun, kemudian sholat dua rakaat dan tidur lagi. Nah, maka kata Ibn Abbas, telah tercatat khotbah talillahi eh, sajidan wa qa'ima. Maka harus, harus ada witirnya. Boleh jadi sholat malam itu cuma sholat genap tanpa witir. Kemudian berikutnya adalah faslun fil amri bitahudil qur'ani wa tahdzir min ta'ridihi lin nisyani Kemudian pasal berikutnya adalah pasal perintah untuk memperhatikan Al-Quran. Yaitu untuk mengulang-ulang apa yang telah dihafal sehingga tidak lupa. Sehingga tidak hilang. Utahbir dan peringatan keras minta di linisyan ketika Al-Quran itu dilupakan. Peringatan keras melupakan Al-Quran. Atau lupa dengan ayat Al-Quran yang telah dihafal peringatan keras mentazir menyebabkan lidisian lupanya ayat Al-Quran. Terdapat hadis dari Abu Musa al-Asari radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan ta'ahadu hadal Qur'ana. Perhatikanlah Al-Qur'an ini. Al-Qur'an yang kalian hafal, perhatikanlah hafalan yang kalian miliki. Jangan bosan untuk diulang-ulangi. Fawaladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya lahu asyatu tafalutan minal ibili fi, fi akliha. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang. Lebih cepat tafalutan, lebih cepat lepas. Daripada seekor onta yang diikat. Yang dia ingin lepas dan begitu lepas dia akan lepas. Maka lebih cepat hilangnya hafalan Quran daripada uh, lepasnya onta dari ikatannya. Oleh karena itu Nabi katakan ta'ahadu hadal Quran. Maka perhatikanlah Al-Quran yang kalian hafal. Jangan bosan untuk mengulanginya, eh, untuk mengulangi dan terus mengulanginya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Ibnu Umar radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna talu sahibil Qur'ani kama tali sahibil ibli al eh, -mu Sesungguhnya orang yang punya hafalan Quran itu seperti orang yang punya onta yang sedang diikat. In ahada alaiha amsakaha. Maka orang yang punya onta yang sedang diikat jika dia perhatikan ontanya. Dia perhatikan gimana ikatannya. Ya. Amsakaha maka dia bisa mempertahankan ontanya. Ontanya tidak kabur, tidak lari. Demikian juga orang yang punya hafalan Quran dan dia rutin membacanya, rutin mengulanginya, ya, maka hafalan Qurannya tidak hilang. Wain atlaqaha akan tetapi ketika onta yang onta yang dimiliki itu malah ikatannya dilepas, zahabat tentu onta tersebut akan pergi. Demikian juga orang yang punya hafalan Quran tidak diurusi, ya tentu akan hilang bahkan di hati yang sebelumnya lebih cepat hilang daripada hilangnya onta. Unta hilang Eh, talinya lepas, kemudian dia pergi, jalannya kan cuma timik-timik. Nah, unta itu kan jalannya sekebut ya, masih kebut ya. Meskipun udah kebut ya masih timik-timik, masih jalan pelan. Bisa cepat dikejar, bisa cepat diambil. Nah, ini lebih cepat hilangnya hafalan Quran daripada hilangnya unta, Karena onta jalannya pelan-pelan. Nah, kemudian bisa lepas, kemudian pergi ya jalannya juga pelan-pelan masih bisa di uh, dikejar. Beda dengan Al-Quran. Hilang ya hilang. Harus ngapal dari nol lagi. Ngapal ulang. Diatkan oleh Muslim dan Bukhari. Kemudian dari Anas bin Malik radhiallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujur umati ditunjukkan padaku pahala-pahala yang akan didapatkan oleh umatku, amal-amal yang berpahala yang didapatkan oleh umatku, yang dilakukan oleh umatku. al qadha yukhiju harajul minal masjid sampai-sampai termasuk amal yang berpahala adalah kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Ada kotoran di masjid kemudian dibuang. Itu adalah amal yang berpahala. Di akhir kitab, eh, Anau yang memberikan penjelasan tentang makna qadha yang dimaksud dengan kotoran di sini semacam ada kayu di masjid atau futat, khuzab atau remuan, tembikar ya, yang ada di masjid mima e, yuknas al masjid minhu yaitu segala sesuatu yang seandainya ada di masjid maka akan disapu. Nah itu yang dimaksud dengan e, kotoran di masjid. Jika itu dibuang, diluarkan dari masjid maka itu amal yang berpahala. Wa uradat alayya dhunubu ummati dan dinampakkan kepadaku dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku. Falam ara dan ban a'dham min suratin minal Qur'an. Maka tidak aku jumpai, tidak aku lihat satu dosa yang lebih besar dari sebuah surat Al-Quran atau cuma atau bahkan satu ayat dari Al-Quran utiha rojulun yang diberikan pada seseorang sehingga dia hafal summa nasiyaha kemudian dia lupa dengan ayat atau surat tersebut. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa lima fihi. Hadis ini diatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, namun hadis ini dibicarakan oleh para ulama kesahihannya. Dan Abu Aina yang di membuat kesimpulan, hadis ini adalah hadis yang daif, hadis yang lemah. Kita oleh Abu Dawud, demikian juga Tirmidzi. Jadi ayat kesimpulan beliau mengatakan falhasil, maka ringkasnya hadis ini adalah daif. Di antara ulama terdahulu yang mendaifkan dan memakan hadis ini adalah Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan walaisa hadal hadis mimma yuhtaju bihi li Hadis ini tidak bisa dijadikan hujah karena hadis yang adalah hadis yang lemah. Demikian juga di antara ulama terdahulu yang telah mendaifkan hadis ini Uh, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Jauzi di Ilal Al-Mutanahiyah dan Ibnu Jauzi berkomentar al hadis ghairu sabit. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Karena di sini yang dijadikan dasar e, pendapat sebagian orang yang mengatakan bahasanya lupa hafalan Quran, hafalan Quran yang hilang itu hukumnya dosa besar. Ya, kelupaan hafalan Quran, dulu hafal anaba, sekarang hilang, ah, itu hukumnya dosa besar. Sebagian ulama berpendapat demikian, bukan sebagian orang, bahkan sebagian ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat uh, kalau orang itu hafal Quran, satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran kemudian hilang, maka dia telah melakukan dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Mula Ali Qori dan beberapa ulama yang lain. Ini terhitung sebagai dosa besar karena dan yang jadi dasar ulama yang mengatakan kehilangan hafalan Quran atau ayat dari Al-Quran itu dosa besar adalah hadis ini. Alam aradan dan a'dam min suratin al Quran. Aku tidak lihat satu dosa yang lebih besar. Nah, berarti ini kategori dosa besar. Namun telah kita ketahui dasar bahasanya status hadisnya adalah hadis yang baik hadis yang lemah sehingga tidak layak untuk jadikan dasar bahasanya hafal kehilangan hafalan surat atau ayat dari Al-Qur'an adalah besar Akan tapi seandainya seandainya hadisnya adalah hadis yang sahih, maka sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Saimin di Kitabul Ilmi bahasanya kehilangan hafalan Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang satu tercela, yang satu tidak tercela. Jika orang itu hafalan ayat atau surat dari Al-Quran itu hilang karena dia punya kewajiban tambahan, dia uh, aktivitas yang memang harus dia kerjakan, tidak boleh tidak dia harus mengerjakannya, boleh jadi karena dia telah berkeluarga atau yang lain sehingga karena aktivitas tersebut dia sudah berusaha untuk menjaga uh, apa yang dia hafalan yang dia miliki namun ada yang mulai rontok berguguran nah, karena faktor kesibukan yang ini memang mengharuskan dia, maka hukumnya tidak tercela. Maka tidak tercakup dalam hadis. Seandainya hadisnya adalah hadis yang sahih. <clears throat> Maka tadi yang termasuk dalam celaan dan dosa besar adalah ketika orang itu telah hafal ayat Al-Quran, kemudian dia tidak memberikan perhatian untuk mengulanginya, tidak punya perhatian untuk membacanya, eh, dia tidak punya keinginan untuk terjaganya, perbuatannya menunjukkan kalau dia tidak punya keinginan untuk menjaga hafalan Quran yang telah dia miliki. Nah inilah yang tercela dan inilah yang bernilai dosa besar menurut sebagian ulama berdasarkan hadis ini. Dan kita katakan namun ini pendapat yang benar seandainya hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan berkaitan dengan hadis ini uh, satu uh, ada keterangan tambahan yang diberikan oleh Abdul Qadir Arnaud yang cukup bagus untuk kita baca itu Eh, beliau mengambil kutipan dari perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar di fatul Bari. Ibn Hajar mengatakan diriatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari uh, dengan sanad yang lain namun mursal dengan redaksi yang semisal dengan teks tidak ada dosa yang lebih besar daripada seorang yang menjadi penghafal Quran kemudian meninggalkan Quran. Wamin Abil Aliyah Maukufan dan juga terdapat riwayat dari jalurnya Abu Ali ya seorang tabiin mokufan mokuf ya, eh, mokuf pada siapa tadi pada siapa ini tadi Anas Anas mengatakan kunna na'udzu min a'dami dzunub ayat ta'allama rajulul Qur'an yanamu anhu hatta yansahu Anas mengatakan kami para sahabat menilai termasuk dosa yang paling besar adalah ada seorang yang belajar Al-Qur'an, belajar untuk menghafal Al-Qur'an Kemudian yanamu anhu, dia tinggalkan uh, eh, Al-Quran untuk tinggal tidur, ah, nggak pernah dirawat, nggak pernah dijaga, dia tinggal tidur. Hatta sahur sehingga akhirnya dia lupa dengan hafalan yang telah dia miliki. Maka kata Anas bin Malik kami para sahabat menilai bahasanya min a'dhamidz termasuk dosa besar adalah orang yang hafal Quran. Setelah hafal kemudian kerjanya tidak tidur tidak merawat bacaannya, tidak merawat hafalannya, akhirnya dia uh, eh, hafalannya rontok hilang satu demi satu. Maka kita lihat di sini uh, dan eh, dan hadis mauquf ini kata Ibnu Hajar wa isnadu jayyid. Isnadu jayyid. Sanadnya jayyid. Jadi ya, satu hal yang cukup kuat untuk jadi dasar kalau ini adalah termasuk dosa besar ini adalah perkataan sahabat dengan menisbatkan kepada bukan hanya Anas namun beberapa namun sahabat-sahabat yang lain. Namun ingat, ini adalah bermasalah e, ketika apa? Ya, lalai. Di sini Anas mengatakan ya namu anhu kemudian ditinggal tidur. kemudian ditinggal tidur. Maka ini e, bukan alasan orang untuk tidak mau menghafal Al-Qur'an. Bukan alasan orang untuk nggak mau menghafal Al-Qur'an. Terus bahkan orang ditetangi oleh setan kemudian mengatakan kemudian uh, jangan rajin-rajin menghafal Quran. Nah, kemudian rajin-rajin menghafal Quran. Nanti kalau kamu menghafal Quran kemudian hafalan Quranmu hilang, kamu lakukan dosa. Nah, maka ini ini ada dosa besar ketika lalai dan ceroboh. Akan tetapi jika orang itu sebagaimana kata saya Jaimin lupa terhadap Al-Qur'an itu ada dua macam. Jika bukan karena lalai dan ceroboh, sudah sungguh-sungguh untuk dijaga namun kok karena karena sifat manusia yang memang punya lupa kemudian ada yang lupa nah, itu tidak masalah kemudian mentalik ibnu Sirin dari jalurnya ibnu Sirin dengan syarat yang sahih tentang orang yang lupa Al-Quran eh, maka ibnu Sirin atau atau Anas mengatakan kanu yakrohunahu mereka sangat membencinya membenci orang yang hafal Quran kemudian lupa wa yaquluna fi qawlan syadidan dan mereka memberikan komentar yang keras untuk orang yang semacam ini. Mungkin perkataan Anas dari dari dari jalurnya Ibnu Sirin dan dikatakan oleh Ibnu Hajar sanad dan sahih dengan sanad yang sahih. Salaf mencela keras orang yang hafal Quran kemudian lalaikannya hanya kemudian rontoklah hafalannya. Kemudian kembali ke Tubian. Wa Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man Al-Quran summa nasiyahu. Siapa yang baca Al-Quran? Yaitu siapa yang hafal Quran. Summa nasiyahu setelah itu dia lupa. Laki Allah yaumal qiyamah ajzam. Maka dia akan berjumpa pada Allah pada hari kiamat dalam keadaan terpotong. Terpotong badannya ulah alam bagian mana yang terpotong. wa Abu Dawud buat dari Dia Abu Dawud dan dari eh, Abu Ainain di takiknya mengatakan Fadis Wahin maka derajat di sini lemah sekali. Wahin itu lemah sekali, bukan yang daif, namun di bawahnya daif. La yathbut ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh, bukan ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdul Qadir Arnaud mengatakan wa isnadu daif sanadnya daif. Kemudian faslun fi mana ma'an wirdihi. Fasal tentang orang yang ketiduran sehingga tidak membaca wiridnya. Wirid tadi kita sampaikan adalah amalan rutin. Amalan rutin dan di antara wirid itu boleh jadi amalan rutin berupa doa dan pikir. Misalnya wirid pagi petang. Artinya orang rutin pagi petang baik itu maka disebut wirid. Atau orang punya wirid sholat malam dia ya, rutin sholat malam maka uh, wirid maka disebut wirid. Atau orang rutin uh, untuk baca Quran setiap harinya maka dia punya wirid untuk setiap harinya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nama an hizbihi minalaili. Barang siapa yang ketiduran sehingga tidak melakukan hizibnya. Hizib di sini maknanya adalah wirid. Minalaili di waktu malam. Au an syai'in minhu. Atau boleh jadi ketiduran total atau ya, sebagian darinya Fakorahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri. Nah, hisib di sini wirid namun wirid berupa bacaan. Buktinya akhir ayat eh, akhir hadis. Fakorahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri. Kemudian wirid berupa bacaan tersebut dia baca di waktu siang yaitu antara salat subuh sampai sebelum duhur maka kutibalahu ka'an nama qara'ahu minal laili maka tercatat untuknya seakan-akan dia masih mengamalkannya, tetap mengamalkannya di waktu malam. Diatkan oleh Muslim. Hadis ini diatkan oleh Muslim, Buddha dan yang lainnya. Eh, Abu Ainin mengatakan Wadzahir sihatuhu yang tepat nampaknya hadis ini adalah hadis yang sahih maukufan wa marfu'an baik mauku perkataan sahabat ataupun marfu' perkataan ya, perkataan Nabi kama bayana dhalika syekhuna seperti dijelaskan lagu kami mukbil semukbil dalam taklik beliau untuk kitab tetabuk karya terukni Faliraji'hu mansya'a Maka dalam merujuk ke buku tersebut, siapa yang mau Diketahui bahasanya Semukbil itu gelarnya MA. Nah, S1 dan S2 Jamiah Islamiyah. Tesis beliau untuk MA itu adalah tahqiq untuk kitabnya Darukutni Iltizamat wa Tatabu' Tetap punya dua kitab, yaitu dua e, iltizamat dan tetepuk. Kemudian ditahkik oleh Jamukbil. Jadi Jamukbil itu tidak doktor, tidak sampai dokter cuma emas saja kalau, mau dilihat gelar akademiknya. Nah, tetepuk, tetepuk itu artinya telusur. Jadi ini bukunya ini buku, eh, buku karya Darqutni yang isinya Darqutni mengumpulkan hadis-hadis yang memenuhi persyarat Bukhari Muslim namun tidak ada di Bukhari Muslim. Eh, atau tebuk. Dia kumpulkan hadis-hadis yang dia nilai itu memenuhi syarat Bukhari dan Muslim namun tidak ada di Bukhari Muslim. Maka diberi judul tatabu. Maka contoh misalnya contoh wirid adalah seorang yang rutin setiap malam baca surat Al-Baqarah misalnya. Sebagaimana dalam uh, kisah berikut ini dari Sulaiman bin Yasar. Dia mengatakan kalau Abu Usaid kata salah seorang sahabat Ansar bernama Abu Usaid Nim tebari hatta anwirdi wirdi semalam aku ketiduran sehingga tidak membaca wiridku. Hatta asbah tu bangun-bangun sudah waktu subuh. Falama asbah tu maka ketika waktu subuh tiba istarjat tu begitu. Oh, ketiduran belum membaca maka istarjat tu aku mengucapkan istarjak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka nawirdi suratul baqarah, suratul baqarah dan wiridku adalah surat Al-Baqarah. Ya, beliau punya rutin membaca surat Al-Baqarah setiap malam. itu fil manam maka setelah itu maka aku lihat dalam mimpiku, dalam tidurku yaitu aku mimpi seakan-akan ada seekor sapi yang menanduk diriku. Al-Baqarah mimpinya mimpi ditanduk sapi. Kita stop yang bisa dibaca tanhi tanhi tuni bisa juga dibaca fatkah, toknya bisa dibaca fatkah, tanhatoni. Taknya bisa di kasrah bisa di fatkah. Diatkan oleh Abu Daud. Kemudian dari Ibnu Abi Dunya dari sebagian hufadzul Quran dari salah seorang penghafal Quran annau nama lailatan min hisbihi. Seorang hafid Quran itu punya mesti punya hiz, punya wirid. Per hari dia harus baca untuk tetap menjaga hafalannya eh, per hari ya minimal eh, ada yang bilang lima dus atau bilang ya paling dikit tiga dus per hari ideal 10 ideal namun ya yang paling minimal ya tiga juz lah maka Fadul Quran masih punya wirid yang harus dibaca dia harus meluangkan waktu untuk ulang sekian juz dari hafalan Qurannya untuk supaya tetap terjaganya hafalan Anauna malayatan an hisbihi suatu malam dia ketiduran sehingga tidak membaca hizbnya Faro'a fil manamihi ka'ana qailan lahu syi'ra Nah, karena ketiduran maka dia ketiduran Kemudian dalam tidurnya itu dia melihat seseorang yang mendendang membacakan syair di hadapannya tu min jismin wa min sihatin wa min fata nama ilal fajri aku heran ada orang yang demikian sehat badannya banyak uh, eh, atletis tubuhnya wa min sihatin dan sehat lagi dah badannya bagus plus sehat wa min fata masih muda lagi Nama ilal fajri. Namun tidur bangun-bangun sudah subuh. Tidur semalam suntuk. Wal mautu la ta'manu la tu'manu khotofatuhu. Sedangkan kematian tidaklah kita merasa aman dari sambarannya. Fidul milaili idha yasra. Di dalam kegelapan malam ketika kegelapan malam itu berjalan. Boleh jadi malam itu pasti duduk mati. Kata, kata orang ini. Maka yang dimaksud dengan hizib di hadis, mungkin juga di sini, uh, itu adalah maknanya wirid, yaitu amalan rutin. Dan hizib yang, hizib atau wirid yang disyariatkan tentu yang memang ada dalilnya dan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sebagian kalangan terkenal ada amalan-amalan wirid, eh, amalan-amalan yang eh, bacaan-bacaan uh, dibaca rutin yang disebut dengan hizib namun mengada-ngada ada amalan untuk bisa sakti disebut hizb bahar ada kemudian bahkan ada dinisbatkan kepada an nawawi hizb nawawi dan sama sekali itu bukan bukan uh, bukan hizbnya alimam an nawawi namun dinisbatkan kepada alimam an nawawi hizb nawawi ada uh, hizb nawawi ya, ada beberapa jenis hizb ah, kalau mau tahu jenisnya ya bisa di ada satu buku kumpulan mengumpulkan hizb-hizb yang amalan-amalan rutin eh, ada yang disusun oleh sebagian orang itu disebut Majmu'atus Syarif buku kumpulan wirid nah, itu nanti ada di sana ada al, eh, ada al, surat kahfi atau yasin duhan ada al-mulk eh, ada juga kemudian doa-doa yang jadi yang dianggap untuk baik untuk dijadikan rutin ada hizb bahar kalau tidak salah ada di sini ada hizb bahar atau hizb yang lain maka tidak boleh kemudian dengan uh, orang mendalili uh, eh, hisab yang bid'ah dan mengada-ada kemudian berjalan dengan hadis Nabi menama an hisbihi gitu. Nah, ini tentu satu hal yang curang eh, karena bukan itu yang Nabi maksudkan. Kemudian bab berikutnya bab yang keenam Fi adabil qiraati tentang al sadis bab yang keenam tentang adab baca Al-Qur'an dan bab ini adalah inti pokok buku ini dan ini adalah muntasyirun dan banyak sekali adab-adabnya. Oleh karena itu aku cuma akan isyaratkan, aku sampaikan sedikit saja min makosidi dari maksud e, maksudnya kalau hatal itulah karena aku khawatir terlalu panjang dan aku khawatir orang yang membacanya minal malalah busan. Fa'awalu dalika maka adab yang pertama adalah wajib atas orang yang baca Quran untuk ikhlas sebagaimana telah kami sampaikan di awal kitab dan memperhatikan adab bersama Al-Quran maka adalah sepatutnya seorang yang baca Al-Quran menghadirkan dalam jiwanya artinya membayangkan menghadirkan dalam jiwanya dan hatinya bahasanya dia sedang berbisik dengan Allah Ta'ala tentulah dia membaca Al-Quran dalam keadaan sebagaimana keadaan orang yang ya, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika tidak bisa demikian maka yakinlah bahasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kemudian pasal berikutnya dan sepatutnya jika seorang ingin baca Al-Quran hendaklah dibersihkan mulutnya dengan siwa atau yang lainnya. Wal ikhtiar dan yang terbaik untuk siwa adalah hendaknya menggunakan eh, kayu dari arak yang disebut dengan kayu siwa. Namun boleh juga dengan kayu-kayu yang lain Ya, nah, kalau mau pakai kayu yang lain, <laughs> bambu atau yang lain, maka juga boleh. Ke tanah boleh. Demikian juga boleh bersiwak dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut. Semacam uh, eh, khirqa, semacam sobekan kain, al tentu yang kasar, jangan yang halus, Wal isnan, demikian juga dengan isnan. Isnan di akhir kitab kata An maknanya adalah kharadun. Ini bahasa Persia yang masuk dalam bahasa Arab. Maknanya haradun, haradun topi kain maknanya. Tapi kalau Mujam al wasit mengatakan isnan itu sejenis tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan gosok. Ya, yang jelas ya alat lah, namun bukan Arab dan yang lainnya. Makanya menunjukkan bahasanya Eh, gosok gigi itu termasuk bersiwa. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang beranggapan ya namanya bersiwa ya harus pakai kayu. Hmm, gosok gigi itu tidak bersiwa ini tidak benar. Ya, sebagian dikatakan oleh Nawawi di sini termasuk bersiwa adalah menggunakan segala benda yang bisa membersihkan gigi dan mulut. Ya. Eh, Wafi usuli bi, dan tentang apakah pahala bersiwa itu bisa tercapai dengan jika gigi digosok-gosok dengan jari. Nah, kalau gosok-gosok dengan jari? Enggak bawa siwa, enggak ini kemudian cuma pakai jari. Apakah bisa dinilai orang ini bersiwa? Maka salah satu aujuh, maka ada tiga pendapat ulama yang ada di dalam mazhab syafi'i. Maka para ulama-ulama bermazhab syafi'i berselisih pendapat apakah ada pahala bersiwa untuk orang yang gosok gigi dengan jari Apakah tidak. Pendapat yang terkenal layahsul. Tidak ada pahala bersiwa. Pendapat yang kedua mengatakan dapat pahala siwa. Pendapat yang ketiga merinci. Dapat pahala bersiwa jika tidak ada alat yang lain. Dan tidak dapat pahala bersiwa jika masih ada yang lain. Kemudian bagaimana cara bersiwa? Dalam seorang itu bersiwa ardon eh, dengan horizontal. Ya. gerakannya gerak horizontal, dia mulai dengan sisi kanan. Sisi kanan dulu, bagian kanan mulut, bagian kanan gigi dari bersihkan terlebih dahulu. Sisi kanan dari mulutnya. Dan dia berniat ketika bersiwa untuk melakukan sunnah agar dapat pahala. Kalau cuma sekedar gosok gigi ya nggak dapat pahala. Dia cuma dapat gosok gigi. Kemudian sebagian ulama menganjurkan untuk berdoa pada saat bersiwa ya Allah berkalah berkah untukku dalam di dalamnya ya arhamar rahimin. Namun menganjurkan hal ini perlu dalil. Jika tidak ada dalilnya maka tidak ada anjuran doa khusus dalam bersiwa Kata Al-Mawardi yang merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah dianjurkan untuk bersiwa bagian depan dan bagian belakang gigi, bagian depan yang nampak ya, dari luar dan bagian dalam juga dibersihkan. Demikian juga hendaklah e, siwak itu dilewatkan pada ujung-ujung gigi di atas. Ujung-ujung gigi. Demikian juga kalau si adras kemudian e, e, dianjurkan untuk e, penopang gusi. Gusinya itu juga dibersihkan dengan siwa Demikian juga langit-langit apa? Halq apa ini? Rongga oh, mulut. imron rafiqan ya kalau gusi sama langit-langit ya dibersihkan lembut. Kasar nah, berdarah ya. <laughs> berdarah-darah nanti. Para ulama mengatakan sepatunya bersiwak dengan kayu yang pertengahan, tidak terlalu kering, tidak pula terlalu basah. Jika terlalu kering maka bisa dilembekkan dengan menggunakan air dan tidak mengapa menggunakan siwak milik orang lain asal dengan seizinnya. Caranya gimana? dipotong. <laughs> Bukannya kemudian uh, yang pakai orang kemudian dipakai bukan, jangan salah paham. Boleh pakai kayu siwak orang lain, tapi izin dulu ini. Ya. Harus minta izin, ini harta. Nah, ya, kalau nggak asal ngambil nggak boleh ini zalim. Kemudian minta izin. Nah, izin kemudian apa? Bagian telah dipakai itu dipotong. Kemudian setelah itu buat baru kemudian dipakai. Itu yang dimaksud memakai jiwa milik orang lain. Jangan salah faham. Ya. Adapun jika jika mulut seorang itu bernajis karena berdarah, ya, menurut ulama menganggap darah itu najis, atau karena yang lain, maka makro hukumnya membaca Al-Quran sambil mulut berdarah-darah. <laughs> Untuk ulama yang menganggap darah itu najis, maka uh, e, maka hukumnya baca Quran dalam keadaan berdarah-darah sebelum dibersihkan. Bersihkan dulu agar hilang hukum roh. Apa hukumnya haram? Gimana kalau berdarah-darah baca Quran? Haram atau tidak? Ya. Kata Aruyani yang merupakan salah seorang ulama madhab syafi'i dari uh, ayahnya, uh, ayahnya menjelaskan ya tamil wajahain. Dimungkinkan ada dua wajah atau dua pendapat di antara ulama-ulama Syafi'i tentang masalah ini. Kalau di cetakannya Abdul Qadir Arnaud ada tambahan wal asah la yahrumu. Dan pendapat yang lebih kuat tidaklah haram sebagaimana dikatakan oleh Nawawi, yukoh saja. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi Wa Bolehkah wanita haid baca Quran jika tanpa memegang mushaf? Bolehkah jika ia membaca dari apa yang dia hafal? Bolehkah wanita haid membaca dikir-dikir? Besok kita bahas. <laughs> Pasal berikutnya itu bahas tentang masalah wanita haid. Iya, besok kita akan baca bahasan tentang masalah ini. Bagaimana boleh latul Qadar jika sedang haid? Maka perempuan tetap bisa dapat latul Qadar dengan dia berpikir atau dia dengan bersedekah dan yang lainnya yang mungkin dan bisa dia kerjakan. Manakah yang lebih utama menyelesaikan hafalan Quran sampai tamat baru menghafal hadis atau menghafal Quran sambil diselingi hadis? Yang terbaik adalah kecuali kalau orang itu sebuah program memang programnya program menghafal Quran ya maka ikuti aturan yang ada. Kalau tidak ya cuma program sendiri ya saya anjurkan untuk menghafal Quran sambil juga menghafal apa dinilai kafir orang yang mengkafirkan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia sampai mengkafirkan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada uh, pada Allah Subhanahu Wa Taala telah meridai semua, apalagi itu sahabat yang tertentu yang telah telah jelas terdapat dalil kalau mereka ada al jannah, maka bisa sampai derajat kekafiran. Demikian juga orang yang menyatakan fasik mayoritas sahabat. Ada pertanyaan tentang tafsir 100 Zumar ayat 24. وقالوا الحمد wa'dahu الذي صدقنا al وأرثنا natabawa min al الجنة حيث Apa yang dimaksud dengan arda di ayat ini? Maknanya adalah ardal jannah, tanah surga, bukan ardi dalam artian bumi. Karena sebagaimana Allah firmankan di ayat yang lain, uh, pada kiamat yamatubadalul ardul khairal ardi. Pada hari kiamat tanah di, uh, al ardu diganti dengan ardu yang lain. Bolehkah bersikat gigi dengan menggunakan tas gigi di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya boleh, eh, namun ma'al karohah akan tapi hukumnya makruh Bagaimana kata saya Muslimin di majelis syahr Ramadan. Wanita lebih utama salat di rumah dan tidak disyaratkan berjamaah di rumah. Tentang apakah tidak disyaratkan berjamaah di rumah. Tentang apakah wanita tidak disyaratkan berjamaah di rumah, ada tiga pendapat ulama tentang masalah ini. Apakah sholat berjamaah itu masuk untuk perempuan, ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak masuk, ada yang mengatakan masuk namun kadang-kadang dan jangan dirutinkan. Dan pendapat yang dirujukkan oleh saya ini masuk untuk berjamaah di rumah namun jangan dirutinkan. Apakah dengan begitu dia mendapatkan pahala 27 kali lipat sebagaimana laki-laki yang sholat berjamaah? Ya. Tapi katakan sholatnya di rumah lebih baik daripada di masjid. Artinya pahalanya di rumah itu lebih besar daripada pahala dia ke masjid yang mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat. Maka lebih besar pahalanya ketika dia sholat di rumah meskipun sendiri. Bolehkah seorang adhan di musola tapi dia tidak sholat di musola yang dia adani? Jawabannya tidak boleh. Eh, tidak boleh seorang itu meninggalkan sebuah masjid, sebuah musola setelah adzan sampai selesai sholat. Satu ketika ada seorang yang uh, berada di masjid, kemudian ada adzan, begitu selesai adzan orang ini pergi meninggalkan masjid dan tidak kembali dilihat oleh sahabat Abu Hurairah, maka sahabat Allah mengatakan sehingga orang itu fakat asa abal qasim. Sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah durhaka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia melakukan maksiat. Ya, maka e, maksiat artinya haram. Maka satu hal yang terlarang ketika di sebuah tempat masjid atau musola atau langgar atau surau di situ ada azan kemudian orang itu pergi e, meninggalkannya dan tidak kembali. Boleh pergi keluar dengan catatan harus kembali pergi keluar karena apa? Bisanya di luar. Boleh. Ya. Meskipun Syekhul Islam Taimiyah mengatakan jangan pergi ketika pas azan. Jangan keluar dari masjid ketika pas azan. Biar azan selesai baru keluar supaya jangan tersapu dengan setan. Karena setan begitu dengan azan dia keluar. Pada saat saya SMP disuruh guru agama menghafal ayat Al-Quran sesuai bab pembahasan pelajaran agama. Tapi sekarang saya lupa ayat mana saja yang dulu pernah dihafal. Bagaimana cara mengembalikan hafalan. Ya diingat-ingat apa dulu yang pernah dihafal paling paling biasanya ya ya ayuhan nasu uh, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa atau ayat semacam itu. Dan, eh, ya bisa diingat ayat apa saja yang pernah dihafal. Kemudian supaya eh, hafalannya utuh dibaca sekalian, dihafal sekalian. Misalnya dulu pernah diminta untuk uh, tadi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa hafalkan sekali surat hujurat. Kalau cuma hafalkan ayat tersebut nanti bisa Ah, kemungkinan tuh hilangnya itu lebih besar lagi. Tapi kalau satu surat itu lebih harapan untuk lebih terjaga lebih besar. Saya berencana untuk ke luar kota dan Ramadan di luar kota untuk beberapa hari. Apakah selama di luar kota tersebut saya boleh sholat taraweh? Tentang seorang musafir, apakah boleh melakukan sholat sunnah itu satu hal yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan mutlak dibolehkan, ada yang mengatakan mazhabnya Ibnu Umar mutlak tidak boleh. Sholat sunnah apapun, Eh, oleh Ibnu Umar. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, matanya Ibnu Umar, eh, semua sholat sunat ditinggalkan ketika seorang itu musafir. Sebagian ulama semacam Syafi'i atau An-Nawawi misalnya, eh, pendapat semua sholat boleh dikerjakan oleh musafir. Dan pendapat yang paling bagus tentang masalahnya adalah merinci, yaitu dengan kembali kepada kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bersafar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bersafar, sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Zadul Maat, beliau meninggalkan semua Eh, Solat sholat sunnah, ya, semua sholat oratib, sholat yang rutin, semua sholat yang rutin kecuali witir dan qabliyah subuh. Kalau sholat yang tidak rutin maka boleh, maksudnya sholat tahiyatul masjid atau apa itu boleh. Tapi sholat yang rutin, qabliyah, dia semuanya ditinggalkan. Demikian juga sholat malam Nabi tinggalkan kecuali witir saja. Bolehkah wanita bercadar buka cadarnya saat sholat di tempat umum yang jika wanitanya berdiri kalau laki-laki bisa melihat wajahnya. ada perbedaan dalam salat wajib dengan salat sunnah? Kalau perempuan yang mengambil pendapat wajibnya bercadar, maka harus dia untuk uh, tetap uh, tidak membuka wajahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Muslimin rahimahullah ta'ala. Saya pernah membaca ada hadis yang menyebutkan sebaik-baik sholat malam adalah sholat malamnya Nabi Daud. Tidur sepertiga malam, sholat sepertiga malam. Kemudian tidur lagi sepertiga malam. Tetapi yang lebih umum hadis yang menyebutkan salat malam yang paling afdal adalah eh, sepertiga malam terakhir, manakah yang lebih afdal dari dua hadis tersebut. Yang benar, salatnya Nabi Daud bukan demikian, bukan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, ini salah. Yang benar, eh, Nabi katakan salat malam yang terbaik adalah salat malamnya Nabi Daud. Nabi Daud itu tidur setengah malam. Tidur setengah malam, kemudian uh, salat lail sepertiga malam kemudian tidur lagi di enam malam terakhir ketemunya satuan setengah tiga, tambah seperenam ketemunya berapa satu ya maka Nabi Dawud itu tidur setengah malam kemudian sholat malamnya sepertiga malam kemudian tidur lagi di seperenam malam terakhir itu Nabi katakan sebagai sholat yang terbaik bagaimana kan dengan hadis tentang nuzul ilahi Nabi itu eh, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir maka untuk mengkompromikan dua hadis ini ulama telah menjelaskan cara mengkompromikannya sebagaimana saya pernah baca di di Sarah teknya Ibnu Saimin. Kalau tidak salah ingat, beliau jamak dengan saya nggak begitu eh, ingat sekali, namun kalau tidak salah ingat, beliau jamak dengan sholat malam yang paling afdol adalah <clears throat> eh, setelah setengah malam, namun setelah masuk sepertiga malam yang terakhir. Setelah setengah malam, namun setelah masuk sepertiga malam yang terakhir. Jika dalam sholat malam seorang hanya membaca surat yang sama setiap hari dikarenakan keterbatasan hafalan Al-Qur'annya, Belakang setelah melakukan sholat malam dengan surat-surat pendek tersebut, dilanjutkan baca Al-Quran di luar sholatnya namun di waktu sepertiga malam. Jawabannya boleh. Jika sebelum tidur seorang berwudu dan melaksanakan tidur sebelum tidur namun ketika akan berbaring sering kelepasan, mungkin uh, hadas mungkin, hampir setiap hari apakah harus mengulangi lagi wudhunya? supaya mendapatkan keutamaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Kalau mau ingin mendapatkan keutamaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu, maka setelah berwudu kemudian baru berbaring batal, kentut, ya maka berwudu lagi untuk supaya bisa mendapatkan pahala dan keutamaan orang yang berwudu. Apakah seorang murid yang berguru pada guru yang kafir dalam hal ilmu dunia harus tetap menjaga adab-adab sebagai seorang murid? Ya secara umum kita jaga dengan kita hormati sebagai seorang guru. Bagaimana jika menolak menjadi imam karena merasa diri belum mampu dan hafalan masih sedikit. Jika memang ada orang yang lebih layak, ya maka seharusnya dia serahkan imam untuk pada orang yang lebih dan lebih berhak. Teman saya kalau bulan Ramadan sholat sholat tarawih di rumah ortunya, alasannya menjadi imam sholat tarawih di rumah karena kedua orang tuanya sudah tua tidak kuat kalau ikut sholat tarawih di masjid. Alasan kedua sholat tarawih di masjid kampung waktu dilakukan dengan cepat sehingga kedua ortunya tidak sanggup. Bagaimanakah sikap teman ini? Kalau memang sholat di kampungnya itu terlalu ekspres kata petanya kemarin, eh, terlalu cepat sehingga tidak tumak nina, ya maka tidak perlu. Kalau bisa, ya maka bahkan sebaiknya tidak ke masjid dan tidak sholat tarawih karena sholat tarawih bersama imam yang semacam itu cuma sia sia dan tidak ada nilainya. Kemudian ada lagi seorang teman yang sholat tarawih dilaksanakan di tengah malam. Kata temanku Rasulullah pernah melakukannya, mohon dijelaskan yang Nabi eh, lakukan kalau sholat taraweh di awal malam sampai tengah malam. Yang Nabi lakukan kalau sholat taraweh bersama para sahabat dari awal malam sampai tengah malam. Nah, Nabi sholat tiga kali, pertama dari awal malam sampai sepertiga malam terakhir selesai, kemudian kali yang kedua dari awal malam sampai tengah malam. Dan yang ketiga itu pun sahabat masih protes oleh ya Nabi kenapa nggak ditambahi, buat ditambahi lagi. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat terawih dari awal malam sampai sahabat itu takut khawatir tidak bisa sempat makan sahur karena sampai akhir malam. Apakah obat cara menghilangkan penyakit mudah seudan dan mudah kesal? Mudah berburuk sangka, ya ini uh, satu hal yang harus kita tanamkan. Bahasanya hukum asal seorang muslim itu berbaik sangka. Ketika ada orang berbuat salah, maka carilah alasan, carilah ya, Eh, seorang lama salaf memberikan nasihat ketika ada saudara melakukan satu hal maka carilah alasan pembenar eh, carilah alasan pembenar 70 eh, atau bahkan 90 alasan pembenar boleh jadi demikian boleh jadi demikian kalau baru nemu 10 itu masih kuat cari sampai 70 kemungkinan jika kok sampai 70 kemungkinan itu tidak ada satupun yang masuk ya, maka salahkanlah dirimu sendiri kenapa kamu tidak dari kemungkinan yang lain. Demikian nasihat sebagian ulama salaf. Bagaimana jika murid-murid TPA ramai dan bermain di masjid setelah selesai membaca iqro? Apakah perilaku mereka bisa ditolerir? Kalau di dalam masjid ya bisa dinasihati supaya kalau mau main lari-lari teriak-teriak di luar masjid. Karena selainnya kita memuliakan masjid dengan tidak menjadikannya sebagai tempat mainan. Apakah mengelus-ngelus jenggot dalam salat merupakan sunnah? Karena sering terlihat ada beberapa teman yang jika sholat sibuk ngelus-ngelus jenggotnya. Bagaimana hukumnya? Telah dibelas oleh para ulama semacam bisa antum baca di Minhajul Muslimnya Syekh Abu Bakar ya, di bab sholat, di bab makruhat sholat. Di antaranya makruh dalam sholat ada sholat ngelus-ngelus jenggot. Maka hukumnya bukan sunnah namun makruh di antara makruh sholat. Sholat menggunakan alas kaki atau sandal apakah termasuk sunnah? Bagaimana cara melaksanakannya? Ini adalah dianjurkan pada saat memungkinkan ketika seorang itu bepergian, eh, kemudian eh, sholatnya itu di jalan, ya, tidak di musola eh, atau ya di tempat alam terbuka, maka adalah sholat dengan menggunakan alas agar bisa melaksanakan sunnah. Doa malaikat Jibril menjelang Ramadan, ya Allah, apakah puasa umat Muhammad bila sebelum Ramadan tidak mohon maaf kepada orang tuanya. Apakah di sini uh, sahih? Tidak tahu ini alasan orang yang uh, apa, minta maaf sebelum Ramadan, saya belum jumpai teks hadisnya dengan bahasa Arab sehingga bisa dicari dan selama ini saya belum baca di buku-buku para ulama yang bahas tentang masalah Ramadan. Amalan apa yang dilakukan oleh yang biasa dilakukan menjelang Ramadan? Mereka banyak berpuasa di bulan Syaban, demikian juga mereka berdoa bahkan boleh jadi enam bulan sebelum Ramadan agar bisa ketemu dengan Ramadan. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.